Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin Wa ankadhana min dhulmatin wa dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa sa'adatin wa khairil awamiri Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير أما بعد حبائبنا الأجلاء وبالخصوص شيخي ومربي روحي وقلبي الحبيب توفيق ابن الحبيب عبد القادر بن حسين أسقاف أطال الله عمره ومتعنا الله بطول حياته para asatid para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah di pagi ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebunan-kebunan surga. Kita tidak dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan tidak ada tujuan yang lain daripada perkumpulan kita di pagi hari ini kecuali kita mengharap keridhaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh al-arifin lau bu'ithal amwat lakana awwalu syai'in amilahu ba'da ba'thihi huduru majalisil ilm lima fihi minal karamat wan nafahat wal fuyudat dikatakan oleh al-arifin kalau saja orang-orang yang ada di dalam kubur dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala Niscaya perbuatan yang pertama kali mereka lakukan setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menghadiri majelis taklim seperti pagi hari ini. Kenapa? Lima fihi minal karamat wal fuyudati wan nafahat. Karena mereka tahu di dalam majelis ilm, di dalam majelis dekir. Allah turunkan daripada rahmatnya Allah berikan kemuliaan kepada mereka yang hadir angumu maghfuran lakum qad buddilat sayiatukum hasanat tidak berdiri mereka dari majlis tersebut kecuali dosa-dosa mereka telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan sebagaimana di pagi hari ini kita dikumpulkan bersama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap di akhirat nanti dikumpulkan bersama-sama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatan limitli layan bagi an agung amama syekhi walakin imtithan li amar kama kila imtithalun amar khairun min sulukil adab. Kita sekarang berada di penghujung daripada bulan Rajab. Kalau kita berbicara tentang bulan Rajab, semua dari kita pasti teringat dengan peristiwa perjalanan ilahiyah, perjalanan rabbani, peristiwa keimanan, yang mana dikatakan oleh guru kita tadi ini adalah peristiwa yang terbaik dalam umurnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj tidak serta-merta terjadi akan tetapi ada proses yang menyebabkan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Sa'ad di dalam tabaqahnya beliau menceritakan fisanatil asira minal bi'tha di tahun ke-10 daripada kenabian Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh pendamping beliau yang tercinta ditinggal oleh seseorang baik pahit dan manisnya selalu mengikuti tunduk pasrah dengan Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lain di tahun 10 tersebut Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh kekasih tercinta beliau yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha wa ardoha. Dikatakan oleh Ibn Hisam di dalam sirahnya, beliau mensifatkan bagaimana sifat daripada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, kanat wazira sidqin alal Islam, yasku ilaihar rasul wa yajidu indaha unsahu wa salwahu Sayyidah Khadijah bukan saja pendamping hidup bagi baginda Nabi Muhammad beliau adalah seseorang yang semua hidupnya dikorbankan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pendamping yang jujur di dalam Islam semua hartanya diperuntukkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang tertimpa musibah atau satu urusan, bila bertemu dengan Sayyidah Khadijah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketentraman di sisi Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Beginilah sebenarnya sifat daripada seorang istri yang selalu membantu dan mendukung daripada suami selalu tunduk akan perintah suaminya sebagaimana Sayyidatuna Khadijah mencontohkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami kesusahan sebagaimana dikatakan oleh ulama yang biasanya ada pendamping hidup di sisinya yang setiap saat baginda Nabi mendapatkan ketenangan dan kegembiraan di sisinya tetapi orang yang biasanya memberikan kegembiraan tadi telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bukan berarti tidak ada perempuan yang lain, banyak daripada perempuan yang lain. Tetapi yang seperti Sayyidatuna Khadijatul Kubra tidak bisa mendapatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lama kemudian setelah ditinggal daripada pendamping beliau tercinta Sayyidatuna Khadijatul Kubra, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal mati oleh paman beliau Sayyiduna Abu Talib radhiyallahu anhu wa ardhah. Ibn Sa'ad di dalam pebakohnya mengatakan kanat baina wafati Khadijah wa Abi Talib syahrun wa khamsatu ayam. Jarak antara kematian istri beliau Sayyidah Khadijah dengan pamannya Abu Talib adalah berjarak satu bulan lima hari. Bayangkan ketika kita ditinggal oleh orang yang kita cintai tidak lama kemudian orang yang kita cintai pula meninggalkan kita lagi. Bagaimana perasaan kita? Itu juga sama yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Talib kata Ibn Hisam di dalam sirahnya, "Kana adu dan wahirzan fi amrihi wa narisiran lahu ala qaumi." Sayyidina Abu Talib semasa hidupnya adalah orang yang selalu melindungi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun yang berani menyentuh baginda Nabi Muhammad. Jangankan menyentuh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memegang daripada badan Nabi Muhammad, tidak ada satupun yang berani daripada orang-orang kafir Quraisy karena keberadaan daripada paman beliau tercinta yang selalu melindungi yaitu Sayyiduna Abu Talib radhiyallahu an. Bahkan Sayyidina Abu Talib di masa hidupnya bukan saja baginda Nabi Muhammad yang mendapatkan perlindungan kaum-kaum baginda Nabi Muhammad umat Islam pada saat itu yang asalnya mereka tertindas, yang asalnya mereka selalu diganggu oleh orang-orang kafir dengan keberadaan daripada paman beliau Abu Talib, satupun daripada orang kafir tidak juga berani mengganggu daripada kaum kaum muslimin, sahabat-sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedih lagi baginda Nabi Muhammad tambah kesedihannya melebihi daripada kesedihan yang pertama sampai dikenal tahun tersebut dengan amul huzun tahun kesedihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun dikatakan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti Asy-Syahid banyak daripada kalangan orang ahli ilmu, orang yang punya ilmu salah mentafsirkan dengan yang dimaksud daripada amul huzun di dalam kitabnya Fiqh Siratin Nabawiyah, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti Asy-Syahid mengatakan, dikatakan tahun ke-10 daripada tahun kesusahan, bukan dikarenakan baginda Nabi ditinggal kedua orang yang sangat dicintai, walaupun ada pengaruhnya sedikit. Yang dimaksud dengan tahun kesusahan di tahun ke-10 dari kenabian kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti Asy-Syahid dikarenakan dengan kematian kedua orang yang dicintai pintu dakwanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin sempit. Inilah yang membuat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam susah. Dakwah itu enggak cukup para hadirin dengan ceramah nggak cukup dakwah itu dengan mengajar dakwah itu butuh biaya dan juga pada waktu itu gangguan-gangguan sangat banyak sekali butuh pelindung yang melindungi akhirnya di saat itu yang asalnya dakwanya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lancar setelah kematian kedua orang ini dakwanya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semakin sempit Sulit baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengembangkan daripada dakwanya di saat itu. Terbukti diriwayatkan oleh Abu Ishaq dan oleh Imam Tobari di dalam sirahnya yang mana biasanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah di depan Ka'bah. Tidak ada satupun yang mengganggu daripada orang-orang kafir. Di saat itu mereka sudah berani mengganggu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan saja mereka berani menyentuh baginda Nabi Muhammad. Bahkan ketika baginda Nabi Muhammad beribadah di depan Ka'bah, mereka orang-orang kafir sudah berani menaburi di atas kepala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suci dengan debu-debu dan kotoran-kotoran. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang, disambut oleh putrinya Sayyidah Fatimah Zahra beliau terkejut dan heran wa, wa ya abati wahai ayah siapa yang telah berbuat seperti ini kepada ayah apa jawaban dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tahzan ya bunai innallaha maniun abak jangan khawatir jangan takut wahai putriku sesungguhnya Allah ini telah melindungi daripada ayahmu ini inilah yang dimaksud dengan isma yaitu daripada pembunuhan susah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya di balik kematian daripada kedua orang yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada hikmah yang terpendam di dalamnya. Syekh Muhammad Said Ramadan Buti Asyahid mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengambil kedua orang yang dicintai sebelum dakwanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurna? Kenapa tidak dibiarkan Sayyidah Khadijah yang dengan dananya dikorbankan untuk Nabi? Kenapa Allah masih tidak memanjangkan umur daripada Abu Talib dengan kekuatannya melindungi Nabi sampai mereka berdua melihat bagaimana kesuksesan dakwah daripada Sayyidina Muhammad? Tak lain hikmah dari semua ini kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti Ketika kedua orang ini diambil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada celah bagi orang-orang kafir, tidak ada celah bagi orang-orang yang mengganggu baginda Nabi Muhammad untuk mengkritik baginda Nabi Muhammad. Kalau saja mereka berdua hidup sampai sukses baginda Nabi Muhammad, orang-orang kafir dan musuh-musuh baginda Nabi Muhammad pasti mereka akan berkata, Pantas dakwanya Muhammad sukses, pantas dakwanya Muhammad berhasil, dananya banyak dari Sayyidah Khadijah. Pantas Muhammad sukses dalam dakwanya, ada yang melindungi dari dia, ada yang melindungi di dalam dakwanya ketika diambil kedua orang ini oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin menunjukkan kepada semesta alam bahwasannya dakwanya baginda Nabi sukses dan berhasil murni karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena yang diajak di kota Makkah untuk memeluk agama Islam tidak ada respon yang baik dari mereka, malahan mereka mengganggu dan membantai sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi Muhammad dan sahabat Zaid bin Harithah berinisiatif untuk pergi ke kota Taif tepatnya kepada suku Bani Thaqif Pergi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Taif ke suku Bani Thaqif. Kira-kira sebulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di sana dengan juga perjalanan menuju ke sana. Pergi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung ketika sampai di kota Taif, beberapa rumah daripada suku Bani Thaqif didatangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka adalah pembesar-pembesar daripada suku Bani Taqif. Diajak mereka untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikenalkan mereka oleh baginda Nabi Muhammad dengan ajaran Islam. Diajak mereka bergabung dengan agama yang suci, agama yang lurus, yang mana satu-satunya agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajak mereka dengan lemah lembut, dengan tutur kata yang baik. Tapi apa balasan daripada mereka ketika diajak untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban dan respon daripada mereka? Radduhu bi asmaji akwalin. Mereka orang-orang kafir Bani Thaqif mereka menolak bukan dengan bahasa yang baik, bahasa yang lemah lembut, mereka menolak dengan bahasa yang kasar yang tidak pernah keluar dari mulut suci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak direspon ajakan baginda Nabi Muhammad, ditolak mentah-mentah ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi berpesan kepada mereka, "Ya sadati Bani Thaqif, wahai pemimpin-pemimpin Bani Thaqif, Aku tidak memaksa untuk kalian masuk ke dalam ajaran Allah. Aku tidak memaksa kalian untuk mengikuti ajaranku. Kalaupun kalian tidak menerima, aku pun tidak apa-apa dan tidak akan marah. Tapi tolong, kedatanganku kemari jangan sampai terdengar oleh masyarakat-masyarakat yang tinggal di kota Taif. Akan tetapi orang kafir mana dari mereka yang memiliki amanat? Mana dari mereka yang bisa menyimpan daripada amanat-amanat? Mereka sukanya berkhianat apalagi dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari pembesar mereka keluar dan mengabarkan kepada penduduk sekitar bahwasannya baginda Nabi Muhammad ada di rumah mereka dan mereka memprovokasi daripada rakyat Taif agar supaya mengganggu baginda Nabi ketika keluar dari rumah tersebut. Tak pelak, Semua daripada rakyat Taif ketika mendengar daripada kabar ini kecil mulai dari kecil sampai yang jenggotan yang tua keluar untuk menunggu kedatangan keluarnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar ternyata mereka orang-orang Taif sudah menunggu di luar yang jumlahnya begitu banyak. Bukan baginda Nabi disambut oleh mereka dengan karpet merah sebagaimana raja-raja dan pemimpin-pemimpin dunia padahal pemimpin-pemimpin dunia dan raja-raja adalah pembantu daripada baginda Nabi Muhammad innal muluka ma'al amlaki fi hadratil mustafa al mukhtari kal khadami Sesungguhnya pemimpin-pemimpin dan raja-raja yang ada di dunia, mereka itu kalau di hadapan baginda Nabi Muhammad tidak lebih ibaratnya seorang pembantu di hadapan daripada seorang tuannya. Tetapi tidak direspon baginda Nabi Muhammad, tidak disambut dengan sambutan yang meriah oleh orang-orang Taif. Ketika baginda Nabi keluar, baginda Nabi dicaci maki oleh orang-orang Taif. Baginda Nabi dikatakan sahir, seorang penyihir. Baginda Nabi dituduh kahin, seorang dukun. Tidak ini saja para hadirin yang dilakukan oleh mereka. Bahkan mereka melempari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Berlumuran darah dari badan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat Zaid bin Harithah yang menemani Nabi di dalam perjalanannya ke kota Taif menjadikan tubuhnya sebagai tameng untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tubuh daripada sahabat Zaid bin Haritha menjadi sasaran empuk daripada batu-batu yang berterbangan yang dilemparkan oleh orang-orang kafir. Malaikat Jibril gregetan sudah nggak kuat Gak kuat melihat kekasih Allah Sayyidina Muhammad diganggu oleh mereka. Gak kuat malaikat Jibril melihat darah yang menetes dari tubuh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh Muhammad, di samping kota Taif kanan kirinya ini ada Akhshaben. Ada dua gunung yang sangat besar wahai Muhammad Bagaimana menurutmu wahai Muhammad jika kedua gunung ini aku jatuhkan kepada mereka orang-orang Taif yang telah mengganggu kamu wahai Muhammad? Lihat, ini pelajaran yang penting dari Nabi bagi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Jibril, janganlah dibalas mereka dengan kejelekan pula wahai Jibril arjullah arju ayyukhrijallaha min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a aku punya harapan wahai Jibril kepada Allah keturunan-keturunan mereka yang ada di dalam di dalam tulang rusuk mereka sekarang ini aku berharap nantinya mereka adalah orang-orang yang mau menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala dakwah ini dakwanya baginda Nabi sangat luas kalau dakwanya kita kepada orang yang sudah lahir dakwanya Nabi juga sampai kepada orang-orang yang belum lahir yang masih ada di tulang rusuk dan mereka mendengar dengan ajakan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Subhanallah, semua keturunan daripada orang Taif semuanya berkat doa baginda Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain kalau kita kata Habib Taufik baru jadi ustadz diganggu oleh orang lain doanya bukan macam tak doakan nggak payu rabi tujuh turunan katanya tapi tidak dengan baginda Nabi Muhammad. Dakwahnya tidak mengharapkan harta, tidak mengharapkan dunia dan seisinya, tetapi beliau hanya semata-mata karena Allah tidak ada tendensi daripada dunia. Inilah sikap sebenarnya daripada seorang yang ingin mengajak orang lain di jalan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pulanglah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Taif baginda Nabi berteduh di bawah pohon anggur kebun milik seorang kafir yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Berteduh baginda Nabi Muhammad dengan Zaid bin Harithah. Sahabat Zaid bin Harithah membersihkan darah yang ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beliau tidak membersihkan darah yang menempel pada tubuhnya terlebih dahulu, tetapi kotoran yang ada pada kekasihnya beliau dahulukan terlebih dahulu. Inilah orang kalau sudah diliputi, dikuasai dengan rasa mahabbah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu di bawah pohon anggur, baginda Nabi Muhammad bermunajat kepada Allah dengan munajatnya yang sangat masyhur dan yang terkenal. Baginda Nabi bermunajat kepada Allah. Allahumma inni ashku ilaika du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin أنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتهجمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل علي غضبك أو يحل علي سخطك lakal utbah hatta tarda wala haula wala quwata illa billah ketika baginda Nabi Muhammad tidak direspon daripada dakwanya beliau tidak menyalahkan daripada orang-orang kafir tetapi beliau introspeksi dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala Begitu juga dengan kita ketika kita berdakwah, ketika kita mengajar, tetapi tidak ada hasil daripada apa yang kita dakwakan, yang kita ajarkan. Jangan salahkan muridnya atau orang yang mendengar, tetapi salahkan Anda. Apa kesalahan dari Anda sehingga mereka tidak merespon daripada ajakan Anda? Bermunajat baginda Nabi, introspeksi diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hanya kepadamu ya Allah aku mengadu betapa lemahnya diriku ya Allah, betapa sedikitnya dayaku ini ya Allah. Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Engkau adalah Tuhan daripada makhluk-makhluk yang lemah. Engkau adalah juga Tuhanku ya Allah. Betapa hinanya diriku ini di hadapan manusia ya Allah. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Ya Allah, apa, kepada siapa engkau serahkan daripada urusanku apakah engkau serahkan urusan hidupku kepada orang-orang yang jauh di sana di Taif yang telah mencaci maki aku ya Allah apa engkau serahkan kendali hidupku kepada musuh-musuhku ya Allah Ilam yakun bika alayya ghadabun fala ubali kalau memang ya Allah engkau serahkan urusanku kepada mereka semua ya Allah aku rela dengan syarat engkau tidak murka dan marah kepadaku ya Allah. Ini munajat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pemilik daripada kebun kebun anggur Utbah bin Rabi'ah memanggil kedua putranya, "Hei kedua putraku, tolong petikkan buah anggur yang terbaik yang ada di pohon ini." Kemudian berikan kepada orang yang sedang bernaung di bawah pohon anggur kita. <coughs> setelah dipetikkan beberapa buah anggur oleh kedua putra Utbah bin Rabi'ah dipanggillah pembantu mereka yang bernama Adas wahai Adas berikan nampan yang penuh dengan anggur ini kepada kedua orang yang bernaung di bawah pohon anggur Di bawah itu nampan yang berisi anggur oleh Adas kehadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dihadapkan di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dipersilahkannya baginda Nabi mengambil sebutir dari buah anggur tadi dan sebelum memakan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim terkejut ini Adas ya fulan kenapa engkau mengucapkan kalimat bismillah sungguh ini kalimat belum pernah terdengar oleh telingaku dan siapa saja di sini belum pernah membaca ini kalau sedang memakan Baginda Nabi balik bertanya, kaget ini ada, kok enggak ada yang baca Bismillah di sini kecuali kamu katanya. Nabi tanya, man ismuka? Wa min aina anta wa madinuka? Sebentar kata Nabi, aku mau tanya, namamu siapa? Ismi Adas, namaku Adas. Min aina anta? Dari mana kamu berasal? <clears throat> Ana min Nainawa, karya fi Mosul. Aku berasal dari desa Nainawa, satu desa yang ada di kota Musil, Irak sana. Langsung baginda Nabi merespon. Di Musil itu, di tepatnya di desa Nainawa, tempat kelahiran daripada seorang nabi yang bernama Yunus bin Matta. Kaget ini Adas. Dari mana engkau tahu kalau di sana kelahiran Yunus bin Matta? Zaman dulu itu nggak ada surat kabar, nggak ada HP, nggak ada SMS, nggak ada Facebook, nggak ada BBM. Jadi nggak tahu kabar-kabar jarak jauh itu nggak tahu. Ini Nabi tahu, kok hebat Nabi ini luar biasa kata Adas. Dari mana engkau tahu di sana kelahiran Yunus bin Mata? Nabi menjawab, Hua nabi wa akhi wa ana nabi. Dia adalah seorang nabi dan dia adalah saudaraku dan aku adalah nabi juga. Langsung Adas yang agamanya Kristen pada waktu itu Nasrani, dia langsung tersungkur di hadapan baginda Nabi dan mengucapkan dua kalimat syahadat masuk Islam di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang baginda Nabi melanjut, melanjutkan perjalanan ke kota Makkah. Berhenti kembali baginda Nabi di bawah pohon kurma. Di situ baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat atau doa bisa jadi kata ulama, sholat yang dilakukan oleh baginda Nabi pada waktu itu masih mengikuti daripada ajaran Nabi yang terdahulu, yang mestinya cara-caranya tidak sama dengan cara-cara sholat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Karena masih belum Isra Mi'raj ini prosesnya. Ketika Nabi berdoa atau sholat di situ, tiba-tiba beberapa gerombolan kaum jin memandangi dan mengamati Nabi ketika beribadah. Mereka juga masuk Islam pada waktu itu dengan melihat dakwanya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bingung baginda Nabi, mau pulang ini bagaimana? Mereka sudah mengusir kita. Akhirnya baginda Nabi masuk ke rumah orang kafir yang bernama Mut'im bin Adi. Ketika baginda Nabi susah seperti ini, butuh hiburan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita susah, diberi mobil yang baru kita sudah senang, diberi rumah yang bagus gembira kita. Tetapi dunia dan seisinya tidak bisa mencuri hati baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa melupakan hati baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti baginda Nabi membutuhkan hiburan yang luar biasa oleh karenanya dalam keadaan susah seperti ini dihiburlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa Isra dan Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara dengan tentang Isra Mi'raj sangatlah panjang. Macam-macam ulama, ada yang mengarang kitab beberapa lembar sampai ada yang seribu lembar lebih seperti Asyami, macam-macam tapi kita ingin berbicara setetes daripada samudra hikmah Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara hikmah secara keseluruhan kita nggak bisa. Hikmah Isra Mi'raj itu seperti samudra, yang mana jika ada seseorang berenang di samudra tidak akan sampai ke tepi-tepinya. Kenapa? Begitu luas. Karena Pak lebih besar dari laut. Di laut aja kita nggak bisa sampai tepinya, apalagi samudra. Begitu juga dengan hikmah Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. <coughs> Tadi Sebelumnya kita mendengar Qari membawa satu ayat yang mana peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa." Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat subhana. Kenapa? Ibn Jauzi di dalam tafsirnya Zadul Masir Ibn Jauzi mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan kalimat subhana karena dua hal yang pertama li'annal arab tusabbihu indal amril ajib faka'anna Allah subhanahu wa ta'ala asda khalqahu wa ajabahu bima asda ila nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam orang Arab dulu itu kata Ibn Jauzi kalau melihat sesuatu yang luar biasa, mereka itu mengucapkan kalimat tasbih, subhanallah. Bukan astaga, itu ucapan orang kafir biasanya. Subhanallah kata orang-orang Arab tadi. Seakan-akan di sini kata Ibn Jauzi, Allah Subhanahu wa taala sengaja menunjukkan peristiwa yang luar biasa kepada semua makhluk yang diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh karenanya Allah mengucapkan subhanah. Alasan yang kedua kata Ibn Jauzi, Allah memulai dengan kalimat subhanah li'annallaha nazzaha khalqahu an rasula kadiban. Allah mensucikan dirinya daripada tuduhan-tuduhan orang kafir yang telah mengutus seorang rasul yang pendusta. Ketika baginda Nabi turun dari Mi'raj, baginda Nabi itu dituduh oleh orang-orang kafir bahwasannya Nabi ini berdusta Sampai dari mereka ada yang mengatakan, sebelum peristiwa Isra Mi'raj ini wahai Muhammad, kita ini mempercayai kamu. Tapi setelah setelah peristiwa ini kami sudah tidak ada respon dan tidak mempercayai kamu wahai Muhammad. Dalam artian mereka telah mendustakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mendustakan baginda Nabi Muhammad, secara tidak langsung mereka juga mendustakan yang mengutus baginda Nabi dan yang memperjalankan baginda Nabi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini Allah memulai dengan subhana, Allah mensucikan zatnya dari tuduhan orang kafir yang mengatakan beliau Allah Subhanahu wa taala adalah mengutus rasul yang dusta. Subhanalladzi asra Asra diambil dari surah kata Asyami yaitu perjalanan di waktu malam. Kenapa di sini tidak diberangkatkan pagi aja? Kalau pagi-pagi itu berangkat bisa melihat pemandangan bagus lagi. Atau siang hari atau sore hari. Kenapa perjalanan baginda Nabi Muhammad saw Alaihi Wasallam diletakkan malam hari oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ibn Munir di dalam tafsirnya mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan dan memperjalankan baginda Nabi di malam hari li'anna laila waktul ikhtisas wal ibadah. Karena malam itu adalah waktu khusus. Orang itu kalau menyendiri, gak ingin kelihatan orang lain biasanya malam hari. Kenapa? Gelap, gak kelihatan. Dan juga waktu untuk ibadah orang-orang itu kalau memperbanyak ibadahnya itu malam hari Bahkan dikatakan dalam hadis tidak diangkat seorang wali itu pun di malam hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat tepat di dalam perjalanan ini jika diberangkatkan di waktu malam karena tidak ada yang bisa mengganggu antara nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ibn Dahya di dalam Rohil Ma'ani tafsir Rohil Ma'ani mengatakan Allah Subhanahu wa taala memuliakan waktu malam daripada siang karena beberapa hal kata beliau. Yang pertama, terjadinya insyikakul komar di malam hari kata beliau. Nabi pernah memecah daripada rembulan pada waktu itu. Ya pastinya rembulan itu di malam hari, mana ada siang hari. Yang kedua, khurujuhu ilal ghar ketika baginda Nabi dalam peristiwa hijrah ketika hendak dibunuh oleh orang-orang kafir pada waktu itu baginda Nabi keluar ke Gua Thur pada waktu itu malam hari yang ketiga kata Ibn Dahya Allah subhanahu wa ta'ala selalu mendahulukan kalimat malam daripada siang dalam Al-Quran kecuali dalam dua ayat yang hafal Al-Quran ini bisa faham semua pasti didahulukan ayat malam ja'ala laila wan nahara wa ja'alna laila wan nahara ayataini semuanya malam kecuali dalam dua ayat saja ini menunjukkan kemuliaan malam daripada siang kemudian Ibn Dahya juga mengatakan dimuliakan malam daripada siang karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaikum biddulja fa innal ardo tutwa bil lail kalau kalian hendak bepergian hendaknya malam hari kata baginda Nabi Muhammad karena kalau malam hari bumi itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi bumi itu dilipat sebenarnya. Akhirnya pendek perjalanan waktu malam kalau kita bepergian. Bisa jadi di malam hari kendaraan sudah kosong pada tidur semua. Jadi laju daripada kendaraan cepat pada waktu itu. Dan yang terakhir kata Ibn Dahiyah dimuliakan waktu malam daripada siang karena dalam hadis qudsi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ala sama'i dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Allah subhanahu wa ta'ala setiap sepertiga malam akhir di malam hari Allah menurunkan daripada rahmat dan anugerahnya <coughs> Allah berkata man yad'uni fatas fa'astajibala yang bangun malam yang biasanya bangun malam siapa yang mau doa kata Allah fa'astajibala aku akan kabulkan daripada doanya Man yas'aluni fa'u'tiya. Siapa yang meminta kepadaku sesuatu, aku akan kabulkan permintaannya, aku penuhi. Wa man yastaghfiruni aghfirullah Siapa yang memohon ampunan kepadaku, aku akan ampuni kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pun bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diberi waktu 40 malam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'adnahu Musa Thalathina layla wa atmamnaha bi ashrin semua kejadian waktu malam, semua kemuliaan diturunkan di waktu malam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah tepatnya jika peristiwa yang mulia, peristiwa ilahiyah sangat tepat juga jika diletakkan di waktu yang mulia juga. <coughs> Subhanalladzi asra bi abdihi. Apa yang dimaksud dengan abad? Al-abad huwa dikatakan oleh Al-Imam Fakhrul Razi dalam tafsirnya al abad wa ismun lil, lil di ma'arroh nama daripada jasad bersama dengan roh di dalamnya berarti di sini baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun sebagian beberapa sahabat mengatakan baginda Nabi perjalanannya itu dengan rohnya saja ibaratnya mimpi tetapi pendapat yang kuat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat pada waktu itu dengan roh dan badannya karena kata Imam Fahur Razi, kalimat abad diambil daripada ayat yang lain. yanha Siapa yang dimaksud dalam kalimat abad di sini? Ittifak ulama sepakat dia adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Tatkala <coughs> Abu Jahal ini paling gak suka melihat baginda Nabi kalau beribadah. Dipanas-panasi ini Abu Jahal sama teman-temannya kalau Muhammad waktu ibadah lagi di depan Ka'bah, berani tidak kamu ini mengganggu wahai Abu Jahal? Berani. Kepalanya akan aku sungkurkan ke tanah, kata Abu Jahal. Ya sudah, besok dia ibadah lagi, coba aku akan lihat, kata teman-temannya. Sebagaimana biasanya, baginda Nabi ibadah di depan Ka'bah. Ketika baginda Nabi ibadah, tiba-tiba Abu Jahal mendekati baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Baghawi dalam tafsirnya, ketika mendekat ini Abu Jahal, tiba-tiba sebelum baginda Nabi itu seperti ada parit tapi isinya api. Terpelanting jatuh ini Abu Jahal dan ditertawakan oleh kawan-kawannya. Ditanya Abu Jahal, kenapa kamu jatuh? Aku melihat parit yang isinya api semua. Baginda Nabi berkata kepada sahabatnya, "Laudana minni lahdatan lahtatafathul malaikatu udwan udwan." Kalau sampai pada waktu itu berani Abu Jahal mendekat kepadaku, niscaya tubuhnya akan terpotong-potong oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ara'aital ladzi yahna abadan. Ini menunjukkan bahwasannya Baginda Nabi Isra dan Mi'raj dengan roh dan jasadnya. <coughs> Syekh Abu Ali Ad-Daqqa Beliau mengatakan, "Laisat lil mu'min sifatun atamma wala akmala minal ubudiyah." Baginda Nabi tidak dipanggil dengan namanya sendiri seperti Allah memanggil nama Nabi Adam, ya Adam uskun misalnya, ya Yahya khudil kitab. Semua para nabi dipanggil dengan namanya sendiri-sendiri. Nabi Muhammad dipanggil dengan kalimat abad. Apa hikmah di balik ini? Dikatakan oleh Syekh Ali Ad-Dakak mengatakan tidak ada sifat bagi seorang mukmin yang sempurna melebihi daripada sifat ketika dia disifatkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Burhan Nasafi dalam tafsir An-Nasafi Beliau meriwayatkan ketika itu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada baginda Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, bima usyarrifuka?" Wahai Muhammad kata Allah, "Dengan apa aku telah memuliakan kamu wahai Muhammad?" Ya Allah tusyarrifuni bi antansibani nafsi ila nafsika bil ubudiyah. Ya Allah, engkau memuliakan diriku ya Allah karena engkau menisbahkan diriku dengan dirimu ya Allah dengan sifat ubudiyah yaitu sifat penghambaan. Sifat penghambaan ialah sifat hakikat daripada seorang hamba di hadapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lailan Tadi sudah ada kalimat asro yang artinya malam. Kenapa diulangi lailan lagi di sini? Imam Zamahsyari dalam tafsirnya al Kashaf beliau mengatakan ini adalah takkit daripada yang pertama. Jadi Allah ingin menunjukkan bahwasannya tidak ada keraguan dan yakin kejadian Isra dan Mi'raj ini terjadi di malam hari bukan terjadi di waktu-waktu yang lainnya. Al-Imam Sakhawi juga mengatakan Kenapa di sini kok lailan, kok bukan lailatan? Karena Orang Arab itu kalau sudah berkata lailatan, kalimat lailatan ini fungsinya listi'abi jami'il laila. Biasanya kalau ada kalimat lailatan ini digunakan untuk semalam penuh. Padahal kejadian Nabi itu hanya beberapa waktu saja. Oleh karenanya menggunakan kalimat lailan dan juga nakiro. Taklil muddatil isro. Di sini Allah menunjukkan bahwasannya peristiwa ini sangat singkat sekali minal masjidil harami ilal masjidil aqsa diberangkatkan baginda nabi dari masjidil haram yang dimaksud masjidil haram oleh Hafid Ibn Hajar al Asqalani dalam Fathul Bari al maniyu biha al Ka'bah yang dimaksud adalah dari Ka'bah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan Baginda Nabi diberangkatkan oleh Allah dari rumah yang pertama kali diciptakan di atas dunia. Awalu baitin wudi alinas lalladhi bibak Bibakah. Kemudian diberangkatkan baginda Nabi ke Masjidil Aqsa. Kenapa kok tidak diberangkatkan ke Inggris sana, ke Amerika misalnya? Kok diberangkatkan ke Masjidil Aqsa oleh Allah Subhanahu wa taala? Hafidh Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari juga mengatakan karena tiga hal. yang pertama, Allah ingin menunjukkan kepada baginda Nabi Muhammad kiblat yang pertama kali baginda Nabi menghadap. Dulu baginda Nabi sebelum menghadap kepada Ka'bah, baginda Nabi sholat itu menghadap kepada Masjidil Aqsa. Baru setelah beberapa lama dirubah Ka'bah apa kiblatnya kemudian menghadap ke Ka'bah yang asalnya ke Masjidil Aqsa. Di sini Allah ingin menunjukkan, ini loh Muhammad kiblat yang pertama kali kamu menghadap. <coughs> yang kedua kata Ibn Hajar, li'anna Masjidil Aqsa ma'dinu arwahil anbiya tempat berkumpulnya arwah dari para nabi di Masjid Aqsa. Buktinya ketika Nabi Isra, ketika di Palestina, semua nabi kumpul di belakang nabi ketika di Masjid Aqsa. Yang ketika kata Ibn Hajar, mahalul hasyar. Palestina itu Masjid Aqsa nanti itu tempat daripada hasyar kita dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat. Nanti dilebarkan itu tanah yang di Masjid Aqsa sana semua manusia mulai zaman Nabi Adam akan berkumpul di situ dan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan baginda Nabi diberangkatkan ke situ kata Ibn Hajar agar supaya kedua kaki baginda Nabi menginjakkan ke tanah tersebut. Gunanya ketika umatnya nanti dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, mereka digampangkan oleh Allah dengan mendapat barokah baginda Nabi telah menginjak kakinya di situ. Ternyata juga di sini baginda Nabi mengajarkan berkah kepada umatnya mengambil berkah. Ini hikmah diberangkatkan ke Masjid Aqsa. <coughs> di barakna haulahu yang mana kami beri berkah itu Masjid Aqsa sekitarnya. Kenapa Allah nggak mengatakan alladzi barokna fihi? Dikatakan oleh ulama, kalau majil aqsa di dalamnya sudah penuh berkah, nggak butuh berkah. Yang butuh berkah itu haulahu, sekeliling atau sekitar daripada Masjidil Aqsa. Ibn Abi Jamrah dalam Bahjatin Nufus mengatakan, kenapa Allah memberangkatkan, menceritakan baginda Nabi hanya ke Majil Aqsa? Padahal tujuannya baginda Nabi adalah mi'raj untuk bertemu dengan Allah. Dikatakan oleh Ibn Abi Jamro, kalau misalnya baginda Nabi langsung cerita kepada orang kafir turun daripada Mi'raj, Nabi cerita repot. Kenapa? Belum ada pun belum ada satupun manusia yang pernah Mi'raj, sulit mau menceritakan. Ketika baginda Nabi cerita ke Majil Aqsa, banyak dari orang-orang Makkah yang sedang ke sana, yang pernah ke sana. Oleh karenanya, Pak, baginda Nabi itu dites diuji oleh mereka. Kalau kamu memang ke Majil Aqsa wahai Muhammad, saya tes. Jaraknya masjid ini dengan gunung berapa? Cendelanya masjid berapa? Nabi Isra Mi'raj ini bertemu dengan Allah bukan untuk menghitung jarak masjid dengan gunung, bukan menghitung berapa jumlah jendela Masjid Nabawi. Bingung Nabi, ya apa tadi nggak ngitung? Diangkat itu masjid oleh Allah, diletakkan di atas rumah sahabat yang bernama Agil atau Ugel dalam riwayat kama Sohibu Dardir. Dihitung jaraknya masjid ini dengan gunung sekian. Cendelanya dihitung sama Nabi sekian jumlahnya. Oh benar, dihitung lagi pintunya sekian, tiangnya dihitung lagi sekian, semuanya benar sesuai dengan yang mereka ketahui ketika mereka ke Masjidil Aqsa. Untuk itu ini adalah setetes daripada hikmah dari samudra peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di pagi hari ini dijadikan orang yang cinta dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad, mendapatkan berkah dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan guru kita Al-Habib Taufik dipanjangkan umur oleh Allah sehingga terus bisa membimbing kita ke jalan Allah, mendekatkan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afaminkum